At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilmi. Pembahasan pada poin yang ke-38 berkaitan dengan dua hal. Yang pertama belajar ilmu agama dalam rangka meraih dunia. Dunia itu macam-macam. Uang, kedudukan, jabatan, kehormatan, dan dan yang lainnya. Ini ini akan kita bacakan keterangan demi keterangan insyaallah pada kesempatan malam hari ini hukum orang belajar ilmu agama untuk meraih dunia. Bagaimana? Apakah itu boleh? Pembahasan kedua adalah tentang kitmanul ilmi. Dosa yang berkaitan dengan menyembunyikan ilmu. Apakah ada orang yang menyembunyikan ilmu? Ada. Karena faktor kepentingan duniawi. Ya. Dia orang mungkin kita sebut uh, tim sukses umpamanya. Ketika ditanyakan apa hukum suap menyuap, sokok menyokok, sakit nih pak nih, disokok sini. Hadirin menaikkan ketika dia terbentur dengan hukum syar'i dan kepentingan dia sebagai hal itu pelo nggak bisa ngomong tegas akhirnya dia mau tidak mau ditutup bab itu dan tidak mau membicarakannya karena dia mendapatkan apa? Riswah juga dia pun disuap ternyata. Dia pun menyuap pihak-pihak tertentu yang bisa dikerjasamakan, yang bisa diajak kerjasama. Dan dia pun pihak yang disuap oleh pihak lain. Dunia suap menyuap. Dia punya ilmunya, tapi dia sembunyikan. Karena kepentingan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga banyak tidak orang yang menyembunyikan ilmu, Oh banyak. Apa hukumnya? Merokok. Nah, ini asik kalau disebut. Hukumnya di bawah 18 tahun dilarang. Kalau Anda di atas 18 tahun boleh. Loh kok hukum seperti itu Pak? Hah? Kenapa dia mengatakan itu? Dia sembunyikan ilmunya karena dia mendapatkan dunia dari situ. Dia tidak bisa mengatakan dengan tegas itu hal yang dilarang karena dia dapat gelontoran dana dari pabrik rokok. Minta berapa? Dikasih. Tidak usah tanya wani piro. Diwei malah pak. Asal jenengan bikin fatwa yang menguntungkan mereka. Jikalau kamu merokok sakit berhenti. Jikalau kamu merokok tetap sehat, berarti tidak masalah bagimu. Jalan terus. Fatwa kayak gue pak, jangan ngawur banget. Ya. Itu mereka. Jadi di dunia kitmanul ilm. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu karena dunia teramat sangat banyak. Dan itu adalah bagian dari kabair dosa besar. Dosa apa? besar. Tetapi di sana juga ada pembahasan rinci. Menyembunyikan ilmu bukan karena urusan duniawi. Karena kemaslahatan dakwiyah. Kemaslahatan dalam metode dakwah. Ini terdapat contohnya dari Nabi SAW. Misal hadis Mu'ad Ibn Jabal. Ketika Nabi SAW menyatakan... Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Taukah kamu wa Muad apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba lo dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala? Fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Muad, aku katakan Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Faqala maka Rasul memberitahukan Haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hendaknya dia beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Wahakul ibad dan hak hamba apabila dia telah menunaikan hak Allah tadi, apabila dia telah bertauhid tanpa syirik tadi, alla yu'adziballahu Man la yushriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak berbuat syirik. Ini mengembirakan atau tidak? Hah? mengembirakan atau tidak? Halo? Dijawab mas. mengembirakan. Tetapi di balik mengembirakannya itu ada salah faham di situ. Mu'ad ibn Jabal sangat gembira. Afala ubashirun nasa? Ini mengembirakan ya Rasul. Bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada umat manusia? Seharusnya boleh. Oh ini mengembirakan kok. Nabi mengatakan, La. Idan yattakilu Jangan dulu wahai Mu'ad. Kalau sekarang kau beritahukan ini. Maka mereka akan bersandar kepada Tauhid. Meremehkan perintah. Dan meremehkan maksiat. Yang penting Tauhid. Orang disiksa orang. Dosa keberi orang apa-apa. Karena itu saya tadi bertanya. Gembira tidak? Oh gembira banget Jan. Sebab apa? Dosa apa-apa. Yang penting aja syirik. Nah itulah yang salah faham. Karena itu kalau membacakan hadis ini tadi di atas, jangan sembarangan. Harus engkau kasih mukaddimah, engkau kasih sedemikian rupa penjelasan agar orang itu faham. Bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik, tuntutannya adalah dia juga taat terhadap perintah. Dia pun takut terhadap maksiat kepada Allah, zat yang dia sembah. Jangan sampai hanya ucapan Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak berbuat syirik. Tok begitu. Ini akan menimbulkan salah faham. Karena itu jangan disampaikan ini dulu. Karena di waktu itu kaum muslimin masih lemah. Di awal-awal Islam mereka belum kuat imannya, belum faham tentang akidah, ibadah, amal saleh dan berbagai macam dosa. Maka ini contoh bolehnya seorang menyembunyikan satu bab ilmu ketika memang belum layak disampaikan atau belum pantas disampaikan, belum waktunya disampaikan, dikhawatirkan akan salah faham. Dalam ini, dalam kesempatan, dalam bab ini diperbolehkan. Kitmanul ilm lil maslah, Bukan kitmanul ilm menyembunyikan ilmu total. Tetapi disembunyikan di saat itu. Cari saat yang tepat. Nanti akan disampaikan. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kullu haqqin yuqal." Tidak semua kebenaran disampaikan dalam satu waktu. Karena apa? Tingkatan iman seseorang tidak sama. Maka bil indiraj disampaikannya ilmu agama dengan bertahap, bertahap, bertahap. agar orang bertambah iman kemudian bertambah kokoh bertambah kuat begitu disampaikan berbagai macam syariat dia sudah siap menerimanya bukan kitmanul ilmi menyembunyikan ilmu secara total sebagaimana dilakukan oleh Yahud dan Nasara Allah berfirman wala taktum li ilma Jangan kalian sembunyikan ilmu. Orang-orang Yahudi menyembunyikan total. Akan ada pembahasannya dalam kitab ini. Contohnya, tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil. Akan datangnya Nabi yang terakhir, Muhammad SAW. Dan disebutkan sifat-sifatnya. Tertera dalam Taurat, tertera dalam Injil. Injil. Artinya diperintahkan dalam kitab Taurat dan Injil untuk mengimani, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu ada perintahnya. Tapi mereka sembunyikan total. Karena mereka hasad dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wah kata kaum muslimin. Karena di zaman itu, di zaman mereka itu, bangsa Arab adalah bangsa budak bangsa yang rendah, bangsa yang mulia di waktu itu adalah bangsa-bangsa di mana munculnya, lahirnya para nabi dari mereka. Bani Israel, nabinya banyak. Tiba-tiba nabi yang terakhir muncul dari bangsa Arab. Yang di pandangan mereka adalah kaum yang tertindas, kaum yang rendah, kaum yang dihinakan oleh mereka, kaum yang badui kalau bahasa mereka. Tiba-tiba Nabi terakhir dari bangsa mereka, wah mereka nggak mau. Maka berita itu ditutup, dihapus, ditinggalkan dan tidak disebarkan oleh mereka. Ini yang haram. Tetapi kalau menyembunyikan ilmu lil maslahat, melihat maka mafsada dan masalih, itu adalah sesuatu yang syar'i. Seperti hadis Nabi mengatakan, hadithun nasa bima yafamun. Atau ucapan Ali nanti di moroja agak lupa. Hadithun nasa bima yafamun. Bicaralah kamu dengan umat manusia. Setara dengan pemahaman mereka. Pembicaraannya, bahasanya ditata. Pembahasan materinya juga ditata yang sekiranya orang itu bisa memahami dan menerima. Jangan kau bahas sesuatu yang belum bisa mereka terima. Akibatnya apa? Kalau kamu berbicara sesuatu yang mereka belum saatnya mendengar, maka disebutkan aturidun ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan ucapannya gara-gara kamu menyampaikan sesuatu yang belum saatnya. Akhirnya orang mengatakanlah nggak percaya. Masa gur gara-gara mata kaki tertutup oleh celana finar, ah orang percaya. Apa kue? Karena itu menyampaikan tentang isbal di awal waktu. Belum mereka mengerti iman, belum mereka mengerti takwa, belum mereka mengerti kewajiban itiba sunnah, tiba-tiba langsung ngomong, itu celananya. Diangkat nanti kalau enggak kamu finar. Wah, kesumal tempiling rika Pak. Wah. Finar enak temen neraka-neraka. Dia tidak faham kalau itu dosa besar, itu namanya misbil, isbal, pelakunya namanya misbil. Nabi mengatakan ma asfala minal min al ka'bain fa finnar. Apapun itu yang lebih rendah daripada mata kaki maka itu di neraka. Orang ini nggak paham hadis itu. Maka didustakan, diingkari hadis Nabi gara-gara kamu yang salah, bukan orang itu yang salah. Karena kamu belum saatnya menyampaikan bab itu. Orang itu masih jauh. Bisa dipahami hadirin? Ini bab kitmanul ilm tetapi bukan total melihat masalah dan mafsadah itu bab yang lain lagi. Kita masuk kepada pembahasan kita. Bab tentang at-ta'allumud dunya wa kitmanul ilmi. Bab tentang belajar ilmu karena dunia. Saya sebutkan terlebih dahulu sebagai mukaddimah Sebelum masuk ke kitab Al-Kabair, qala Al-Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kita bawakan ucapannya Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh, al-ilmu yang ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Ilmu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama qismun yuradu bihi wajhullah. Bagian pertama adalah ilmu yang dicari, yang dipelajari dalam rangka mencari wajah Allah, mencari pahalanya Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qismun yang kedua adalah kismun ilmu dunia ilmu tentang dunia. Kalau tadi ilmu tentang ulumul syariah, ilmu-ilmu syariat dipelajari untuk mencari ridho Allah, dipelajari untuk mencari Allah, mencari surga Allah. Karena itu wajib ikhlas. Adapun ilmu yang kedua ilmu dunia, ilmu tentang hendasah Handasa yakni kalau bahasa kitanya insinyur. Teknik sipil umpamanya. Ilmu dunia, ilmu bengkel, ilmu perkedokteran, ilmu pertanian, ilmu kesehatan, ilmu dunia. Yang dicari memang untuk mencari dunia. Boleh seperti itu. Kamu punya ke keahlian uh, servis. Saya nggak mau kecuali saya dibayar. Dan bayarannya pun ngenyang nawar, saya mau kalau saya dibayar 2 juta karena ini tingkat resikonya besar. Seperempatnya sekian-sekian, saya harus dibayar sekian. Kalau sanggup saya lakukan. Boleh. Itu ilmu dunia. Nah yang kita bahas ilmu din. Saya tidak akan mau ngajar. Kecuali saya mendapatkan gaji 5 juta. Boleh tidak yang kayak gitu Pak? Nah, ini pembahasan kita. Bolehkah kalau ada orang yang ngajar di sebuah pondok, dia tidak minta tapi dia mendapatkan ala kadarnya tanpa meminta jumlah bilangannya, hanya sekedar untuk uang sabun lah kalau bahasanya. Dan pondok tidak mampu lebih apalagi 5 juta Pak yang apa yang upah minimum atau mananya itu UMR itu juga <laughs> jauh pak UMR. Ya. Itu bagaimana? Apakah itu boleh? Selama dia tidak meminta, boleh diterima. Bagaimana itu pembahasannya? Ada dalam fatwa para ulama kita diantaranya yang sedang kita bacakan ucapan Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Qala Syekh, "Fama thani ilmu dunya" ilmu dunia. Fala ba'sa an yatlubal insan bihi gharadad dunya. Ilmu dunia tidak mengapa seorang belajar ilmu itu memang niatannya untuk dunia agar bisa kerja nanti dan dia dapat gaji dari situ boleh itu ilmu dunia kalau ilmu agama enggak boleh itu harus diniatkan karena wajhullah kalau engkau mendapatkan darinya Dunia itu bukan tujuan. Itu adalah rizku minallah. Ya. Yang berikutnya ya kaum muslimin, kata beliau, amal kismul awal dia yata'allam syariat Allah. Orang yang belajar syariatnya Allah. Wa ma yusaniduha dan segala yang berkaitan dengan syariat Allah. ilmu din yakni fahada ilmun la yabtaghi atau la yambaghi bihi illa wajhullah la yubtagha bihi illa wajhullah adapun belajar ilmu agama maka tidak boleh dia mencari dia mengharap kecuali wajhullah wajahnya Allah Subhanahu wa taala wa idza arada bihi dunya Kalau seorang belajar ilmu agama, niatannya untuk mendapatkan dunia, fenola yajiduri hal jannah, sungguh dia tidak akan menerima atau tidak akan mencium wanginya surga. Ini akan kita bacakan hadis insyaAllah. InsyaAllah. Bisa dipahami? Ya. Fainu qad ata kabirat min kabir dunub. Orang yang belajar ilmu agama, dalam rangka untuk mencari dunia orang ini terancam dengan ancaman yang syadid wa hadha wa'idun syadidun ancaman yang begitu dahsyat yang begitu keras wal iyadu billah yakni tidak mencium wanginya surga ini menunjukkan sangat mengerikan sekali ya fa inna qad ata kabirat min kabir dunub dia melakukan dosa besar di antara dosa besar yang ada Walibarik lahu fi ilmihi. Dan tidak akan mendapatkan barokah pada ilmunya. Contoh. Dengan contoh akan lebih jelas insyaAllah. Yuanna mathalan. Qal, seorang mengatakan uridu an ata'allama aku ingin belajar ilmu agama dalam rangkanya an usarifa wujuh nas ilayya. Dalam rangka untuk nanti aku sebagai orang yang besar, tokoh masyarakat, manusia akan berkiblat kepadanya. Berkiblat yakni memandangkan wajahnya, bertanya kepadanya, menokokannya, menjadi tokoh yang dihormati. Kalau itu tujuannya, itu dunia. Bukan mencari sawabullah, tapi mencari kedudukan. Ya, kedudukan yang berkedok agamis. Bisa disebut guru besar, bisa disebut ulama kibar, disebut abah, Ajengan, kiai, macam-macam. Ya. Atau kalimat yang lainnya. Aku belajar ilmu agama dalam rangka untuk dihormati. Yahtirimunnas. Orang akan menghormatiku, orang akan mengagungkanku, orang akan mengelulukanku. Belajar agama untuk itu. Atau fa'akhidun. Disebutkan contohnya. Atakuna mudarisan fa'akhudud dunya. Aku akan menjadi guru besar. Contohnya momennya. Ya ustaz. Atau dosen. Atau syekh. Ya dengan itu dia akan meraup dunia yang banyak. Jadi Habib umpamanya. Oh Habib itu duitnya gede loh Pak. Dia tapi takon bayangan Pak. Saya tidak <laughs> tahu. Atau yang lainnya. Kadangkala itu menggiurkan sisi itunya. Bayarnya besar. Kalau itu tujuannya nggak boleh. Belajar ilmu adalah untuk lillah. Bukan untuk mencari apa? Dunia. Kemudian beliau berbicara panjang lebar tentang hal ini. Kita masuk kepada pembahasan yang ada dalam kitab Al-Gabair. Qala Allah Jalla wa Ala Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran Surah Fatir Ayat yang ke-28 Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u Perhatikan kalimat ini Sesunya tak lain Orang-orang yakshallaha yang takut kepada Allah Adalah para ulama' Ini terjemahan yang ada pada kalimat tersebut. Innama senyatak lain yahsyallaha orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama'u orang-orang yang berilmu. Pembahasan ini kaum muslimin disebutkan dalam bab ini untuk memberikan faedah. Yang pertama yang berkaitan dengan ilmu kita atau membahas ini kita. Ilmu dicari ilmu agama dikaji, membahas tauhid, membahas tentang asma sifat, membahas tentang kebesaran Allah, membahas tentang kewajiban mentaati Rasul, membahas, membahas mendalami itu. Itu untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang takut ini akan mendorong orang untuk beribadah kepada Allah dan menghentikan maksiat. Itu tujuan tolabul ilmi. Jadi bukan tolabul ilmi itu untuk mencari apa? Dunia, kedudukan dan jabatan. Bukan. Ilmu dikaji dalam rangka menumbuhkan iman dan takwa. Menggerakkan ketatan. Menggerakkan ibadah. Hakada qawmismin rahim jami'an. Khosyatullah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu dicari dalam rangka itu. Kalau seandainya ilmu dicari dalam rangka dunia, hitungan-hitungannya dia adalah dunia. Tidak menumbuhkan amal soleh dan tidak menghentikan dari kemaksiatan. yang paling dipentingkan oleh dia adalah kehormatan, kedudukan, dicintai oleh orang, dielulukan, mendapatkan hasil uang dari situ dan dan yang lainnya dan dan yang lainnya. Ilmu itu dicari dalam rangka untuk menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin dari ayat ini khasyah itu berbeda dengan khauf. Ini pembahasan tentang etikot. Khauf itu takut. Kalau khasyah takut yang dibangun di atas ilmu. Takut yang dibangun di atas apa? Al-ilmu. Ilmu din. Ilmu agama mengenal Allah, kebesarannya Allah Azza wa Jal. Allah itu maha menciptakan langit dan bumi. Allah itu maha menciptakan segalanya. Yang mengatur dan menentukan segalanya. Kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah seperti itu, kita takut kepadanya. Takut bermaksiat. Karena kalau bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengazab. Dan Allah bisa mengazab spontan. Takut kepada Allah, karena Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. takut kepada Allah. Ini semuanya hasil dari tolabul ilmi. Sehingga kita mendidik anak-anak kita di pondok-pondok kita untuk ini. Kalian belajar agama anak dalam rangka iman takwa. Bukan dalam rangka meraih dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidupnya dan Allah akan memberikan rizki. Takwa itu adalah di antara asbab rizki. Sebab-sebab seorang meraih rizki. Talabul ilmi untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan kau mengatakan belajar ilmu agama adalah masa depannya suram. Madesur begitu. Ya. Masa depan suram. Suram. Kalau belajar ilmu dunia berarti mada cer, masa depan cerah. Itu salah. Banyak orang belajar ilmu dunia rusak. Coba lihat yang di pinggir jalan orang pang itu. Kumpul kebo, lagi perempuan. Entah dari mana mereka hidungnya dicucuk. sama apa? Sama gelang atau sama cincin itu. Tinggal dikasih tambang diseret. Wah, kayak kebo. Gitu, Pak. Ya. Rusak mereka. Kalau orang tidak pernah belajar ilmu agama dan dia hanya belajar ilmu umum dalam rangka mencari harta, kalau dia berhasil, hartanya untuk apa? Maksiat. Apakah sukses? Dalam keadaan dia tidak tahu kiratul Quran, dia tidak tahu sholat dengan baik, hartanya berkelimangan, mau jadi apa dia? Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa talabul ilmi agama, talabul ilmi syar'i di pondok-pondok adalah akan menjadikan orang masa depannya suram karena sulit mencari pekerjaan. Maka kita jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan Anda sebagai bos dan mereka sebagai karyawanmu. Karyawanmu S2, S3, S4, S5. Ya? Kamu pabrik esnya. Hah? Kamu punya seribu es. Mereka yang mencatat sebagai sekretarismu. Bosnya lulusan mana? Ijazahnya s seribu, Anda hanya s dua saja. Ya. Wah kata kaum muslimin jangan kalah fikir. Allah Maha Rezak, pemberi rizki. Para nabi dulu. Orang-orang yang bergelimang uh, bukan bergelimang dunia. Orang-orang yang mendalami ilmu agama dan dunianya Allah berikan kepada mereka. Sulaiman, Nabi yang sangat kaya raya. Tidak ada seorang yang memiliki kemampuan kekayaan seperti Sulaiman. Antum mau kayak Sulaiman? Aja pak, bok malam nyimpang. Kakek duit mumet lu pak. Mending sing sedidik baiklah. Mumet juga. Yang berikutnya, lu membawakan beberapa dalil. Qala Ibn Abbas berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yurid innama yakhafani min khalqi min ilmin atau man alima jabaruti wa izzati wa sultani Ibn Abbas menafsirkan ayat tadi di atas. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengerti tentang kebesaran Allah dan keagungannya. Itu. Orang yang mengerti tentang kebesaran Allah dan keagungannya. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka tidak ada rasa takut. Dia tidak mengenal Allah, tidak ada rasa khasyah. Karena itu pentingnya ilmu dicari dalam rangka melahirkan, memunculkan rasa apa? Hosya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk mencari apa? Dunia. Sangat rendah mencari ilmu gara-gara hanya dunia. Kita mencari ilmu, mencari doa Allah guna meraih al-jannah yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian disebutkan ucapan yang lainnya, namun ini banyak kita lewati saja. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan yaktumun artinya orang-orang yang menyembunyikan anzalna apa yang telah kami turunkan minal bayyinat dari keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan, ilmu-ilmu, hukum-hukum telah kami turunkan itu, namun mereka sembunyikan. Minal bayinati wal huda. Al bayinat dan al huda. Disebutkan tafsirnya di sini. Siapakah orang ini dimaksudkan? Qala Imam Zahabi, nazalat hadil ayah fi ulama'il Yahud. Ayat ini turun berkaitan dengan ulama'nya orang-orang Yahudi. Di mana mereka telah mendapatkan dalam kitab Taurat dua. Al-Bayinat wal-Huda. Penjelasan dan petunjuk. Kalimam Zahabi al-Bayinat yang dimaukan adalah hukum-hukum ar-rajmu, hukum rajam, hukum-hukum had, hukum-hukum yang diterangkan dalam kitab Taurat ada. Ada. hukum-hukum yang diberlakukan di zaman itu. Wal huda. Di dalam Taurat juga terdapat huda, petunjuk. Apa yang dimaksudkan dengan huda dalam ayat ini? Ay amru Muhammadin alaihissalatu wasalam. Berita yang berkaitan tentang Nabi Muhammad alaihissalatu wasalam. Wa dan sifat-sifatnya. Ada itu dalam kitab Taurat. Tetapi mereka menyembunyikannya dan tidak menjelaskannya kepada umat. Yaktumun menyembunyikan. Mimbadi mabayyanul nas. Padahal dulunya oleh Musa telah dijelaskan itu semuanya. Namun mereka menyembunyikannya. Sudah dijelaskan uh, oleh Musa kepada Bani Israel. Fil kitab yani fit Taurat. Ulaika maka mereka-mereka yang menyembunyikan itu. Alladzina yaktumun, itu orang-orang yang menyembunyikannya. Yal'anahumullah. Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun dan mereka dikutuk oleh semua yang mengutuk mereka. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kullu syai' ilal jinni wal ins. Segala sesuatu melaknati orang tersebut kecuali manusia dan jin. Ini ucapan Ibnu Abbas. Disebutkan dengan yang lainnya bahwa yang melaknati semua manusia melaknatinya. Karena manusia butuh penjelasan. Manusia butuh ilmu. Manusia itu butuh petunjuk manusia butuh diterangkan Al-Quran wa Sunnah kalau di zaman kita. Butuh itu. Tapi mengapa disembunyikan? Kenapa tidak diajarkan? Karena ada faktor kepentingan-kepentingan. Contoh, termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran adalah ahlul bid'ah. Kan itu mereka dolal ikhwan. Dolun mudillun. Sesat dan menyesatkan. Mengapa demikian? Karena mereka di antara mereka mengerti kebenaran-kebenaran, mengerti al-haq, mengerti. Tetapi mereka menimbang-nimbang kalau kebenaran ini disampaikan akan membahayakan kedudukan dia di hadapan umatnya. Dia takut kalau dia akan ditinggalkan oleh kaumnya atau pengikutnya. Dan itu adalah fitnah riasah. Fitnah kepemimpinan. Tahu dia mana yang salah. Dia mengerti itu salah. Tapi lawang keberemanin ya. Dalam rangka, dalam rangka, dalam rangka kepentingan dia. Maka dia sebarkan walaupun itu salah. Na'udzubillah min dalik. Kepentingan duniawiah membutakan matanya. Sehingga yang benar malah dia sembunyikan. Yang batil malah dia ajarkan. Maka mereka melun, terkutuk. Yang mengutuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya mengutuknya. Hadirin makan, ini bahaya mencari ilmu karena tujuan duniawiah. Ya. Karena itu orang-orang yang belajar ilmu gara-gara mencari duniawiah, ya, dia akan apa? Akan sulit menerangkan menerangkannya hak sebagai hak. Akan berat menerangkan yang batil sebagai batil. Karena akan menghalangi tujuan duniawiahnya Itu dia wakil ya, muslimin. Jangan dianggap sepele yang namanya hobur yasah. Ingin menjadi pemimpin. Jangan dianggap sepele. Itu penyakit para da'i ingin menjadi number one. Tahu number one? Ya sesekali bahasa Inggris pak. Walaupun tahunnya itu top. Ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi amir, ingin menjadi rais. Ingin supaya orang-orang tertuju padanya. Ingin supaya orang-orang mengagungkan, mendahulukan dia dibandingkan yang lain. Ini hubbur riasah, cinta kepemimpinan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dia akan berbuat hal-hal yang menyebabkan duniawiahnya dia capai. Kadangkala kedudukan itu lebih berat, lebih besar, lebih menggairahkan, lebih dicari daripada sekedar uang. Uang bisa dicari dengan bisnis, tapi kehormatan dan kedudukan ini lebih bergengsi daripada hanya sekedar uang. Maka sangat berbahaya sekali. Kalau orang yang sudah terkena penyakit ini, cirinya apa? Cirinya kalau dia mendapatkan pujian dan sanjungan, dia semakin semangat. Kalau dia tidak mendapatkan itu, maka dia lemah dalam beribadah. Cirinya dia akan menyembunyikan yang hak Kenapa? Karena kadangkala al-haq itu bertabrakan dengan kepentingan. Karena itu dia sembunyikan itu. Karena itu dua bab ini digabungkan dalam satu dosa. Mencari ilmu karena dunia dan menyembunyikan ilmu karena dunia. Kepentingan dunia. Ada ulama ketika ditanya apa hukum riba. Orang yang tidak ada tujuan duniawiya dan tidak berharap apapun. Dia mencari doa Allah, dia menyampaikan riba itu haram. Riba itu memiliki 70 sekian tingkatan. Adnaha yang paling rendahnya. Karrojuli zana ummuh alaniyah. seperti anak laki-laki yang menzinai ibunya sendiri dengan terang-terangan di hadapan manusia. Tetapi bagi mereka-mereka yang berkepentingan di balik itu, berkepentingan mendapatkan rupiah, berkepentingan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mengatakan riba itu halal. Ada yang ya karena masih masih malu-malu riba itu kalau keterlaluan mencekik itu haram. Tapi kalau tidak mencekik itu malah bagus karena itu adalah membantu orang-orang miskin yang butuh modal. Beribun Pak jawabannya Pak. Jawabannya malah membolehkan dan malah mengatakan itu baik. Bahkan itu adalah membantu fakir miskin dan itu dan dan dan. Sing penting aja nyakik. Lah nyakik mau kata sini gimana? Ya. Sehingga kalau hanya dua persen atau satu persen setengah itu bukan nyekik. Itu adalah memutar roda ekonomi rakyat miskin. Waduh, hebat sekali ulama ini. Padahal Allah memutlakan wahalallah al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Apapun itu bentuknya. Berapapun banyaknya. Itu haram. Kepentingan yang menghalanginya untuk mengatakannya hak sebagai hak. Kepentingan. Kepentingan itu macam-macam. Bisa dipahami hadirin? wah kata. bab ini bab yang luas. Disebutkan oleh beliau Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu an atau disebutkan langsung aja kepada ayatnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-187 Wa id الله ميثاق الذين utul kitab. dan ketika Allah mengambil janji kepada mereka-mereka yang Allah telah berikan kitab. Ini al-Yahud dan Nasara. Mereka di, dinamakan dengan Ahlul Kitab. Karena turun kepada mereka dua kitab. Taurat dan Injil. Litubayyinahu. Linnas. Walatuktumunahu. Allah telah mengambil janji mereka untuk mereka menjelaskan isi kitab itu. Kepada umat manusia. Kepada umat manusia. Walatak temunau dan jangan kalian menyembunyikannya. Fanabaduhu waraa zuhurihim. Ternyata mereka membuang kitabullah itu di belakang punggung-punggung mereka. Washtarobihi thamanan qalilan dan kemudian mereka dengan cara itu mendapatkan duniawiyah menjualnya dengan harga yang sedikit membuang kitab suci dalam rangka duniawiyah. Itu zamanan qalilan. Seperti yang tadi kami sampaikan. Umat kita kitab sucinya Al-Quran. Dan ditafsirkan dengan As-Sunnah. Dua kitab itu. Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka itu ada kepentingan duniawiyah. Ayat yang dia hafal dibuang. Artinya tidak dipakai. Tahu dia ini, ngerti, tapi tidak dipakai. Bahkan dia berfatwa dengan fatwa yang bertolak belakang dengan ayat yang dia telah tahu. Nauzubillah min dzalik. Ketika ditanya apa hukum LGBT? Jawabannya itu tidak apa-apa, itu suka sama suka kok. Nggak ada unsur kodoliman. Waduh, jawabannya seperti itu. Yang haram itu kalau ada paksaan, kodoliman. Itu yang haram. Pejuang LGBT seneng banget dapat fatwa seperti itu. Wal'iyadu billah. Ya, Maka wekau muslimin aneh kadang muncul ini muncul itu. Ini orang pada nggak ngerti hukum atau sengaja-sengaja membuang hukum Allah demi mendapatkan dunia. Membuang as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas-jelas dalam mereka untuk apa? Thamanan qalilan meraih dunia. Sangat mengherankan ada orang-orang seperti itu. Apakah tidak takut kepada Allah mereka itu? Bagaimana kelak kalau dia dituntut oleh Allah Azza wa Jal akan ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya yang dia tahu ilmunya dia sembunyikan bahkan dia buang ayat-ayat hadis-hadis itu dan dia berfatwa dengan lawan daripada ayat dan hadis itu. Sangat mengerikan sekali. Dan itulah kerusakan ulama-ulama Yahudi. Apakah itu terjadi di umat Islam? Naam terjadi. Nabi kita sudah memberitahukan itu. Latattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara? Yang kau maksudkan dengan kaum sebelum kalian apakah Yahud dan Nasara? Qala faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Apa yang dilakukan di kalangan Yahudi? Apa yang terjadi di kalangan Nasara? Akan terjadi di umat ini. Orang-orang yang melakukannya. Dalam bab ini menyembunyikan ilmu. Dalam bab ini mencari ilmu agama lid Bukan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah sebutkan fabi'sa ma yashtarun alangkah jeleknya yang mereka dapatkan itu Hadirin kaum muslimin rahim jami'an kita masuk pada hadisnya Al Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا atau عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan hadis ini sahih sahih Syalbani man ta'allama ilman Barang siapa yang mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yubtagha bihi wajhullah. Ilmu dalam rangka mencari wajah Allah. Berarti bukan ilmu dunia. Ilmu syar'i. Saya terjemahkan sekali lagi. Man ta'allama ilman. Barang siapa yang belajar ilmu. Mimma ilmu-ilmu yang dengannya mencari wajah Allah yakni ilmu din ilmu yang dicari untuk itu ilmu yang dicari untuk mencari wajah Allah azza wajal tetapi la yata'allamuhu ternyata dia tidaklah mempelajarinya illa kecuali dalam rangka mendapatkan dunia wiyah. dia belajar itu dalam rangkanya murni mencari dunia wiyah. lam yajid urfal jannah maka orang yang seperti ini tidak akan mencium wanginya surga hadis yang sangat tegas sekali maka berhati-hatilah kaum muslimin dari niatan mencari apa mencari ilmu din jangan sampai salah niat kita didik ini pada diri kita masing-masing dan kita sampaikan ini pada putra-putri kita. Yang di pondok ustadz dan ustadzah sampaikan hal ini. Ikhlaskan niat dalam rangkanya mentauhidkan Allah, dalam rangkanya mencari ridha Allah, dalam rangkanya mencari surga. Orang tua ketika di rumah, anak-anaknya pulang, ingatkan itu. Nak, kamu belajar ngapalin Quran sampai 10 juz, 20 juz untuk apa nak? Ajak bicara dia. Supaya dia faham bahwa ilmu itu dicari untuk mencari ridho Allah. Kamu menghafal ayat Al-Quran ini bukan karena dunia loh. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari itu. Kalau engkau meniatkan dunia. Dunia nggak dapat, akhiratnya kamu dapatnya murka. Maka hafalkan Al-Quran lillah. Dalam rangka ibadah. Urusan dunia gampang nanti. Allah akan membuka bu bagimu sebagaimana yang lain. Orang tua-orang tuamu, kami-kami ini dulu punya pendidikan umum. Juga tidak ada manfaatnya. Ternyata lulusannya dengan profesinya berbeda umpamanya. Yang jelas bukan dalam rangka mencela pendidikan umum. Sampaikan pada putra-putri kita, coba kamu lihat nak, anaknya tetangga kita itu. SMA itu kelas 3. Apa yang dia lakukan? Nah? Sholat dia di masjid? Enggak. Bersama dia bergaulnya perempuan-perempuan itu. Apa seperti itu yang kami inginkan? Lah tidak. Kadang kita butuh seperti itu. Agar mengokohkan anak-anak kita belajar ilmu agama. Ya. Hadirin yang melakukan Disebutkan dalam riwayat yang lainnya wa an Yahya bin Ayyub an Ibni Jurayj an Abi Zubair an Jabir marfu'an qala la tata'allamu العلم ilma به bihil أو au به bihi sufaha jangan kalian mencari ilmu dalam rangkanya untuk berbangga-banggaan supaya digolongkan pada golongan ulama ditokohkan jangan pula engkau mencari ilmu dalam rangka untuk membodohkan orang-orang yang bodoh yakni gembelengan sombong di depan orang-orang yang jahil biasanya orang seperti ini senangnya tampil hub syuhra inginnya terkenal, inginnya tenar dan dan yang lainnya dan dan yang lainnya. Ya. Wala tukhbaru bihi al-majalis wala tukhyaru bihi al-majalis. Faman fa'ala dzalika fan-naru nar. Siapa yang melakukan hal itu, neraka tempat tinggalnya, neraka tempat tinggalnya. Misal belajar ilmu Al-Qur'an Ilmu yang bermanfaat. Belajar membacanya dengan baik. Bukan hal yang haram. Bahkan harus membaca Al-Quran dengan baik. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sehingga belajar tajwid itu bukan sesuatu yang remeh atau rendahan. Bukan itu adalah hal yang harus. Masing-masing huruf memiliki hak. Tetapi kadangkala ada orang belajar ilmu itu untuk menggapai satu titik sebagai qari. Pembaca Al-Quran yang mahir dan lihai. Untuk mendapatkan apa piala. Untuk mendapatkan kedudukan ujung-ujungnya. Jangan. Engkau akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal kalau niatanmu seperti itu. Ya. Yang berikutnya disebutkan hampir sama dari sahabat Ka'ab bin Malik an abihi qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ibdagha al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka untuk dia bersombong-sombong di hadapan para ulama atau dalam rangka untuk membantah dan mencelap orang-orang yang bodoh au takbul fitnah silai atau agar supaya mendapatkan perhatian dan penghormatan manusia maka fa'ilan nar dia akan berjalan menuju neraka nyatanya salah atau disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi adkhalahu Allahun nar. Allah akan melemparkan, Allah akan memasukkan dia ke dalam an-nar. Pembahasan berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu" Barang siapa yang ditanya tentang satu bidang ilmu, dia tahu, namun dia menyembunyikannya, uljima yawmal kiamah, Bili jaminar, maka dia akan dikekang mulutnya dengan tali kekang dari api neraka mulutnya akan ditarik uljima dijam tali kekang sebagaimana yang ada pada kuda mulutnya antum ditanya tentang bab ilmu dan antum faham antum menyembunyikan nggak mau Kenapa kau nggak mau? Saya sembunyikan. Saya tidak mau menyampaikan. Tujuannya apa? Kadangkala ini hanya sebagai guruan saja. Wanipiro. Loh, bab ilmu agama ditanya apa hukumnya ini? Kok wanipiro? Jaluk bayaran. Satu jawaban seratus ribu. Waduh, ini orang terlaknat. Wal'iyadu bila. Kan itu berarti hati wa muslimin. Ilmu itu dicari bukan untuk disembunyikan tetapi diajarkan. Balihu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau memang kamu taunya cuma satu ayat ya satu ayat jangan lebih. Kadangkala satu ayat taunya ngomongnya sampai berjam-jam. Kemana tafsirannya itu? Hati-hati. Kalau kamu tidak tahu, kamu ucapkan Allahu a'lam. Jangan membebani jiwa. Kadangkala orang ditanya, malu kalau tidak mampu menjawab. Kemudian dia paksakan menjawab demi kehormatan. Ini salah. Imam Malik ditanya sekian banyak pertanyaan Imam Malik. Beliau hanya menjawab tiga pertanyaan. Yang lainnya dijawab Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ini Imam Malik kali berimam Malik. Kalau engkau bisa menjawab, jawab itu. Jangan kau sembunyikan. Ya. Tapi kalau engkau tidak mampu, la takfu ma laysa laka Jangan engkau memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kau tidak ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basarul fuada kullu ulaika kan anu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti dia yaumul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah kalau engkau punya ilmu sampaikan itu. Kalau engkau nggak punya ilmu, Allahu a'lam antum tanya kepada yang lain dan itu tidak tercela. Memang nggak tahu. Kalau memaksakan menjawab maka dia akan sesat dan menyesatkan. Hadirin yang melakukan, saya akan bacakan uh, ucapan Syekh Ibn Thaymin rahimahullahu taala di dalam salah satu liqa Babul Liqal Maftuh kitab beliau orang mengajarkan ilmu di pondok mamanya di madrasah-madrasah sekolah sekolah dia, dia mendapatkan mendapatkan gaji dari itu. Ini supaya jelas tadi saya sudah sampaikan di akhirnya saya sampaikan juga supaya tidak salah faham. Ya, dia menenangkan hati para mudarisin wal mudarisat. Pertanyaannya, qala rahimallahu taala wad'ur ratib lil a'immah wal muadzinin wal muallimin wal mudarrisin wad darisin. Apa hukumnya memberikan gaji? Gaji ya, bukan gaji ya Pak ya. Kalau gaji itu minyak Pak. Bahasa Arabnya ratib. Kepada mereka para imam, imam masjid, muazzin. Atau mereka muallimin, pengajar, pendidik. Apa kadang-kadang disebut mudarisin atau darisin. Pengajar ilmu agama. Apa hukumnya itu? Syekh mengatakan, فَهَذَا مِنْ بَابِ تَشْجِيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ وَلَا بَعْسِ بِذَلِكِ ini hanya semata memberikan semangat saja. Dan itu tidak mengapa. Wala ba'sa bihi. Aima alaihi. Kata beliau, wa ma asybah dhalik ma yu'addu salban. Kulu hadha min bab babi tashyi' alal khair. Ini hanya sekedar memberikan penyemangat saja. Wal harjal insan an yaghudha biduni talabin. Tidak mengapa sang guru itu menerimanya tanpa dia meminta. Tanpa dia meminta. Contoh meminta. Apa bahasanya sekarang ini? Uh, saya sedang lupa. Kalau dia mau, saya mau datang ke tempat itu, asalkan eh, budgetnya apa ya, bayarannya itu ditentukan. 20 juta umpamanya. Loh, apa ada? Ada. Saya pernah mendengarkan berita dari beberapa ikhwan yang fiqh di kalangan haula mereka itu meminta bayaran di awal sekian persen Nanti setelah selesai sekian persen lunas. Wah, kayak tim bal-balan baik Pak ini. Dunyalah monggo Pak. Ini ilmu agama. Sampai sebegitu. Ada orang-orang yang manajernya yang tawar menawar ya. Bahasa kasarnya wanipiro. Ini semuanya dunia terlaknat. Ya, biduni tolak engkau mengambil tanpa engkau meminta gajiku sekian sekian sekian. Kalau enggak saya nggak mau. Nggak boleh seperti itu nak. Apa yang Allah berikan padamu itu membantumu. Sekedar membantumu bukan sebagai prioritas itu yang dicari. Sehingga kalau kamu dapat banyak kamu semangat ngajar. Kalau dapat dapatnya sedikit malas ngajar. Itu mentalitas pencari dunia dengan ilmu agama. Wal'iyadzubillah. Karena itu jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Al-mushkil an yatluba ziyada ala wadifati diniyah. Yang menjadi masalah di sini kalaulah ada orang yang meminta lebih dari yang seharusnya dia yang selain dia terima atau yang mampu diberikan padanya. Itu yang menjadi muskil. Kenapa Muskil di sini ada menjadi satu hal yang yang berat karena dia akan sedikit bergeser sedikit niatnya lidunya bukan lagi lil akhirah sehingga kalau beliau melanjutkan ucapannya beberapa orang mengatakan imam masjid imam sholat kalau dia menerima bayaran ada ada mukafaah bah sekarangnya atau ratib mukafaah itu mengurangi keikhlasan, keimamannya. Ini kata Syekh wahada ghair sahih. Ini tidak benar. Ikhlas itu dalam hati. Pemberian itu ala kadarnya. Dan dia tidak menuntut. Nah, pasang tarif. Saya tadi mau mengatakan pasang tarif kelalaian Bapak. Tahu pasang tarif? Itu. Kayak topeng monyet, pasang tarif. Ya. Itu hati-hati. Itu sudah bergeser kau niatmu. Kalau engkau hanya sekedar mengimami serius. Ini ibadah ini. Orang jadi imam itu dapat pahala sejumlah yang berjamaah dengannya. Cukup dengan itu penyemangat. lah seandainya dia memberimu per bulan sekian itu hanya sedang membantu kebutuhan keluargamu. Dulu hal itu pernah ditanyakan di negeri kita kepada salah seorang ulama yang datang ke negeri kita, Masyaih problem dai begini begini begini. Hah? Syekh mengatakan kalau engkau tidak mengambil pemberian itu, engkau akan mendolimi keluargamu karena waktumu habis untuk mengajar. Kalau engkau hanya mencari dunia dan tidak mau mengajar, maka kamu mendolimi umat. Dua-duanya dosa. Maka Ta'lim tetap, dakwah tetap, mendidik anak tetap. Kalau engkau mendapatkan dari situ, itu adalah rizku minallah. Hanya sekedar membantu keluargamu. Bukan untuk memperkaya diri. Bahkan Syekh ketika itu mengatakan mentasyi antum sebagai kaimun oleh dakwah, orang-orang yang mengurusi dakwah hendaknya serius dalam memperhatikan kebutuhan mereka para mudarisin karena mereka telah menghibahkan waktunya untuk mengajar. Kita membantu. Ta'awun al-biri wa taqwa. Jangan dibikin mudaris ini dilematis hidupnya. Kewajiban ngajar, dia ingin melakukan itu. Tapi satu sisi dia juga butuh untuk kehidupan keluarganya. Akhirnya dia minta maaf, saya tidak bisa ngajar, saya mau dagang dulu. Nah, santri akan kacau kalau demikian minta maaf BA saya ada bisnis jadi libur dulu Loh kalau bisnisnya tambah santrinya kacau tapi kalau tidak seperti itu sang guru juga butuh maisha mau dagang waktunya pagi waduh dilematis ini maka kata beliau bagi kalian yang mengurusi dakwah perhatikan itu bagi para ustadz sungguh-sungguh mengajar dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Agar bisa menjalankan dakwah dengan baik. Dan mendapatkan rizkinya halalan tayiban. dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaannya banyak. Cuman waktunya yang tidak ada. Nah, demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته